Maka kita masuk kepada kajian yang telah dijadwalkan di Kendari ini maka kita masuk kepada pembahasan yang berhubungan dengan ahkam siami Ramadan. Kita berikan tema uqubah asyadidah al-uqubah asyadidah liman taraka siami Ramadan. Punishment ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib fardu ain. Wajibun fardu ain. Yang beristidlal dari Al-Qur'an was sunnah wal ijma' Kita katakan tadi fardu ain apa itu definisi fardu ain? Disebutkan oleh para ulama ahli usul fikih seperti Ibnu Qudamah di antaranya dan yang lainnya mendefinisikan makna fardu ain innallaha yang duru ila ainil fa'il la ilal fi'il Maknanya Allah Jalla wa'ala melihat kepada para pelaku bukan melihat kepada perbuatan. For example, hukum melaksanakan sholat lima waktu. Maka Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atu zakah warka'u ma'arraqiin. Maka di sini perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu, Allah memerintahkan kepada seluruh person yang namanya kaum muslimin. Maka di sini Allah memandang kepada seluruh kaum muslimin. Apakah mereka melaksanakan kewajiban tersebut atau tidak? Begitupun contohnya pada puasa Ramadan maka Allah memandang kepada person-person siapa di antara mereka yang berpuasa dan siapa di antara mereka yang tidak berpuasa. Dan di sana ada fard ataupun wajib yang lain. Dinamakan fardul kifai atau istilah yang masyhur di negeri kita fardu kifayah. Maka di sini berbanding terbalik dengan fardu ain. Maka fardul kifayah Allah melihat kepada perbuatan ilal fi'il. Tidak melihat kepada fa'il. Dan contoh yang masyhur adalah seperti mengurus jenazah. Maka dia adalah wajib. Namun apakah wajibnya Allah melihat kepada seluruh fa'il, seluruh pelaku, kepada seluruh person? Jawabnya tidak. Tetapi Allah melihat kepada fi'il perbuatan. Jika di pondok ini ada yang meninggal. Dari pengurus misalnya. Kemudian ada yang mengurus jenazah. Mulai dari memandikannya, menyolatkannya, mengantarnya kepada kuburan. Maka hukumnya mengurus jenazah fardu kifayah. Maknanya Allah memandang kepada perbuatan. Tidak memandang kepada person yang ada. Maka jika di maahad ini ada 100 kepala keluarga, sebagian bekerja, sebagian di kantor, sebagian bercocok tanam, sebagian lagi nelayan, maka dari mereka 100 kepala keluarga hanya 20 kepala keluarga yang mengurusi jenazah fa innallaha yang duru ilal fi'il. Maka Allah hanya memandang kepada perbuatan jika dilaksanakan pengurusan jenazah ini saqatu alal akhirin. Maka telah jatuh kewajibannya kepada 80 kepala keluarga yang lainnya. Sehingga tidak wajib. Maka ini dinamakan fardu al-kifai ataupun fardul kifayah. Maka Inilah definisi dari fardu ain dan fardul kifayah di dalam ilmi usulil fikih maka puasa Ramadan hukumnya masuk kepada fardu ain yang beristidlal dari Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Adapun dari Al-Qur'an seperti telah diketahui dari surat Al-Baqarah Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. Kutiba alaikumul kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Maka kita di sini mempertanyakan mana wajhud dalalah atas kewajiban dari puasa Ramadan kita katakan di ilmil usul usulul fikih lafad kutiba bimakna wujiba bimakna furido maknanya diwajibkan fardu ain itu makna kutiba dan jika kita kembali kepada i'rab kutiba alaikumus siyam Kenapa lafdul jalalah Allah dihapuskan? Kutiba maknanya diwajibkan. Kenapa tidak disebutkan Allah mewajibkan puasa Ramadan tetapi kutiba dan kutiba i'rabnya fi'lun madhi mabni lil majhul ala wazn fu'ila kutiba. Maka jawabnya di ilmi lugatil arabiyah idza kana al-fa'il ma'ruf fahudifa jika fa'il itu ma'ruf siapa yang memberikan perintah kemudian dihapus maka yufidu ta'zim di ilmi balaghah memberikan makna pengagungan maka contohnya indal arab Misalnya ada perintah dari pusat atau dari pemerintah bahwa harus dilaksanakan demikian dan demikian. Siapa yang memerintahkan? Pemerintah dari pusat ataupun presiden sendiri, Pak Jokowi hafizahullah misalnya. Maka sigohnya telah memerintahkan presiden kita tercinta Pak Jokowi untuk melaksanakan demikian dan demikian. Maka di saat menyampaikan pemerintah daerah di rapat paripurna mereka menyatakan qad umirna bikada bahwa kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian dengan lafaz umirna Ala wazan fu'ilna. Maknanya mabni lil majhul. Fa'ilnya tidak disebutkan. Kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian dan demikian. Maka di sini dihapuskan fa'il yang memerintahkan. Misalnya presiden sendiri, Pak Jokowi kita hapuskan. Yang harusnya misalnya telah datang perintah dari pusat, dari presiden Pak Jokowi, seperti itu asal kalimat. Namun di saat dihilangkan fa'il, lakot umirna, kita telah diperintahkan. Maka ini indal Arab adalah pengagungan. Di balaghah, di ilmil balaghah, fa'il yang ma'ruf dihilangkan kemudian didatangkan dengan sigoh mabni lil majhul maka yufidu ta'zim lil fa'il mengagungkan bagi yang memerintahkan tersebut. Sehingga di Arab daripada menyebutkan laqad amaronal amiru annaf ala kada wa kada maknanya telah memerintahkan kepada kita al amir pemimpin kita untuk melaksanakan demikian dan demikian maka di sana ada sigoh yang lebih baik dengan menyebutkan laqad umirna bikada wa kada maka kita telah diperintah untuk berbuat demikian dan demikian indal Arab bagi orang-orang Arab yang paling kuat adalah lafaz yang kedua. Kita telah diperintah untuk demikian dan demikian maknanya mengagungkan pelaku yang memerintahkan. Paham ya? Kembali kepada permasalahan ayat ini. Kutiba alaikumusiyam. siyam Diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka siapa fa'il di sini? Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya sama seperti kaidah tadi? Jika fa'il ma'ruf, jika pelaku yang memerintahkan puasa itu ma'ruf, dia adalah Allah, Rabbul Alamin, yang menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya, seperti di dalam Az-Zariyat, walaqad seperti di dalam Ad-Dariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau begitu hanya Allah yang memberikan syariah. Hanya Allah yang mewajibkan dan melarang dan mengharamkan di dalam syariat ini. Berarti fa'il pelaku pemberi kewajiban puasa Ramadan hanya Allah. He is the one and only. Hanya dialah satu-satunya pembuat syariah. Berarti jika dihapuskan, di mana Allah memilih dengan ucapan kutiba alaikumul kital, kutiba alaikumus siam, maka dengan lafadz kutiba tidak kataballahu asyama disebutkan failnya kataballahu asyama tidak tetapi kutiba alaikumus siyama maka di sini masuk kepada kaidah tadi, di mana Allah Jalla wa Ala menginginkan Al-Quran yang merupakan kalamuhu, ucapannya dengan sirah mabni lil majhul, yang mana di ilmil balaghah memberikan makna Allah mengagungkan dirinya dengan tanpa menyebutkan dirinya yang membuat syariat kewajiban puasa. Dan kita mengartikan dan memahami seperti kaidah lugatil Arabiyah. Karena Al-Quran diturunkan dengan lugah Arabiyah. Seperti Allah berfirman, bilisanin Arabiyin mubin. Dan di dalam surat Yusuf, inna angzalnahu Qur'anan Arabiyan. Maka kami menurunkan Al-Quran Arabiyan, mansub dikarenakan hal dalam keadaan bahasa Arab dan di dalam surat Isra bilisanin arobiyin mubin bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan lisan Arab yang mubin bimakna fasih fusah dengan bahasa Arab yang jelas karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab maka kawaid. kaidah-kaidah dari nahwi dari balaghah kembali kepada Arab maka di kalangan Arab jika bentuk fiil dihilangkan fa'ilnya maknanya pengagungan seperti kami misalkan laqad amaronal amiru annaf'ala kada wa kada telah memerintahkan kepada kami amir pemimpin kami untuk melaksanakan demikian dan demikian maka lebih baik jika dihapuskan kalimat amir menjadi laqad umirna bikada wa kada kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian yang, dan demikian. Mana yang memerintahkan? Dihapus al-amir ta'diman lahu. Untuk mengagungkan dia. Begitupun di sini. Bisa jadi siak Al-Quran kataballahu alaikum asyama. Kataballahu alaikum asyama. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Namun di sini Allah memilih dengan dihapuskan fa'il, dihapuskan dirinya dari penyebutan takdiman sebagai pengagungan di lugatil Arabiyah, di ilmil balaghah, maka di sini kutiba alaikumusiyam. Jika ditanya mana yang memerintahkan siapa, jelas kembali kepada Allah karena Allah yang membuat syariat. Di mana Allah berfirman, "Amlahum syuraka syara'u minad din." malam ya'dam bihillah maka tidak ada syarikat-syarikat yang menyelisihi dan menyamai Allah dalam pembuatan syariat ini. Maka ini lafaz kutiba. Kenapa didamakan dengan kutiba mabni lil majhul? Karena i'rabnya kutiba fi'lun madi mabni lil majhul wal fa'il mahduf. Fa'ilnya dihapuskan. Namun takdirnya Allah Jalla wa'ala. Kutiba alaikum asyam. Kalimat asyam juga pertanyaan yang besar. Siam apa yang diinginkan di sini? Jawabnya siam Ramadan yang wajib. Jika kita katakan mana wajah pendalilan asyam? Tidak ada lafaz asyam itu siam Ramadan. Tapi hanya asyam kita katakan alif lam yang masuk kepada asyam di ilmil i'rab lugatil arabiah al ataupun alif lam itu mempunyai ma'anin kathirah, mempunyai makna-makna yang banyak. Di antaranya al li ta'rif untuk memberitahukan bahwa dia itu kalimat asyam adalah perkara yang sudah diketahui. Maknanya At-ta'rif kembali kepada beberapa perkara. Perkara at-ta'rif lidhihni. Ataupun yang kedua at-ta'rif al-madhkur qablahu au ba'dahu. Maka di Al-Quran banyak Allah berfirman dengan kalimat al seperti di sini. Kutiba alaikumu asyam. Diwajibkan atas kalian wahai kaum muslimin asyam dengan alif lam maknanya berpuasa. Yang mana kalimat berpuasa ini karena masuk al menginginkan al at-ta'rif. Puasa yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kalian. <coughs> dan al yang bimakna li ta'rif ini kembali kepada dua. Pertama al adzihni. Dia itu ma'ruf, perkaranya jelas, Kembali pertama kepada azihn. Di pemikiran dan persepsi yang diajak bicara. Contohnya, kita di Damaj. Di zaman Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i masih hidup. Maka datang rombongan dari ibu kota Son'a misalnya. Datang jauh-jauh tujuh jam ke Ma'had. Dari hadis di bidamaj. Kemudian mereka bertemu dengan kita para santri dan menanyakan, eh Ta'al, sini. Aina syekh dengan alif lam. Aina syekhu. Di saat dia bertanya, rombongan dari Son'a ini, Aina syekhu. Di mana Sheikh? Dimasukkan poin pendalilannya kita syekh dengan alif lam. Maka di lugatil Arabiah maknanya apa? Di sini sama seperti ayat tadi, kutiba alaikumus siyam dengan aina syekh. Dimasukkan alif lam kepada asyekh yufidu at-ta'rif. Memberikan makna at-ta'rif. Ta'rifnya apa di sini? Adzihni. Kembali kepada persepsi dan pemikiran kita. Maka di damat para masyaikh banyak. Ada Syekh Abdurrahman Mar'i rahimahullah. Ada syekh-syekh yang lain kita tidak menyebutkannya tapi sebutkanlah min bab insaf al-hajuri juga ada maka ada syekh banyak. Ada syekh. Kita juga Yasin rahimahullah. Teman kita dan syekh juga. Banyak. Maka siapa yang diinginkan? Maka yang diinginkan oleh orang-orang son'a yang datang tujuh jam ingin bertemu dengan asyikh di daril hadis damad adalah syekh siapa? Asyikh Mukbil al-Wadi. Maka dengan menyebut hanya dengan alif lam, aina syekh, bukan yang diinginkan Syekh Abdurrahman ataupun Al-Hajuri, tetapi yang diinginkan as syekh yang memimpin ma'had ini. Karena mungkin mereka ada beberapa sumbangan dan sebagainya ingin diberikan oleh mereka ke tangan syekh, maka aina syekh takdirnya di situ as syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa yang diinginkan orang ini asyik tanpa menyebut mukbil dan setelah, setelahnya adalah yang diinginkan syekh mukbil karena alif lam yang masuk kepada kalimat asyik al li ta'rif dan ahad li dhihni kembali kepada pemikiran kita bahwa syekh yang diinginkan syekh mukbil bukan yang lainnya faham sekarang begitupun di sini apakah di sini yang diinginkan asyam kembali kepada akal kita puasa Ramadan, pertama bisa jadi karena puasa Ramadan yang diwajibkan. Adapun puasa yang paling dekat kemarin misalnya puasa ayam bid, maka hukumnya bukan wajib, sunnah. Yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Begitupun yaumul itsnain wal khamis, Senin dan Kamis, hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka dari sini saja bisa menjadi pendalilan kutiba alaikumus diwajibkan fardu ain atas kalian asyam aisyam Ramadan. Dari segi apa? Pertama, ahad lidihni bahwa sunnah-sunnah afwan, puasa-puasa yang lain selain puasa Ramadan hukumnya sunnah. Bukan wajib. Berarti yang diinginkan di sini kutiba wajib fardu ain kembali kepada puasa Ramadan saja. Ini dari segi pendalilan bahwa al di sini yang diinginkan al-ahad lidihni. Dan yang kedua bisa, yang kedua al-ahad lidzikri. Kembali kepada ayat Al-Quran yang sebelumnya atau yang setelahnya. Itu juga bisa. Dan jika kita rujuk kepada surat Al-Baqarah yang berhubungan dengan puasa, maka di sana ada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Nah, berhubungan dengan ayat ini. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu as-siyam. Siam kapan? Siam apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Dari sini kita masuk kepada alif lam asyam ini alif lam at-ta'rif namun bukan dihni di akal kita tetapi dari ayat yang sebelumnya disebutkan ataupun ayat ini datang setelah kutiba alaikumusiyam maka syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran itu menjadi pendalilan yang diinginkan asyam adalah bulan Ramadan. Maka tidak ada persepsi kaum muslimin mengatakan kutiba alaikumus syam Bimakna diwajibkan puasa Senin Kamis tidak ada. Diwajibkan puasa ayamul bir dengan pendalilan Al-Quran ini tidak ada. Hanya bulan Ramadan yang wajib. Maka dari ayat ini yang ma'ruf, kebanyakan semua santri sudah menghafalnya, maka kita masuk kepada penggalian wajah pendalilan. Maka kita sebagai tulabul ilm berbeda dengan awam, Bukan hanya menyebut dalil, tetapi wajah pendalilan. Contohnya, ada santri di sini dengan orang awam di luar. Kita tanya orang luar, orang awam, Pak, puasa Ramadan wajib apa tidak? Wajib. Mana dalilnya, Pak? Kutiba alaikumusiyam. Masya Allah. Wajah pendalilannya, Pak? Tak tahu, pokoknya itu ayatnya ma'ruf disebutkan sama ustad-ustad di khutbah-khutbah mereka. Kutiba alaikumusiam itu juga saya hafal segitu sepotong setelahnya kama kutiba lupa pokoknya kutiba alaikumusiam. Taib. Itu awam, mereka hafal ayat ini. Namun mana wajah pendalilan istishab al-adillah tidak mengetahui. Maka kita tulabul ilm dari segi lugatil arabiyah, dari segi ilmil balaghah dari segi al-i'rab mengetahui wajah pendalilan. Maka di saat tulabul ilm di sini ditanya, "Ya akhi, apa hukumnya puasa Ramadan wajib?" Pakai qalqalah lagi, wajib. Mana dalilnya? Kutiba alaikumus siyam. Diteruskan, "Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Taib, mana pendalilannya ya akhi kalau itu puasanya wajib? Kalimat kutiba bimakna wajib fardu ain. Yang kedua disebutkan asyam. Bisa jadi siam Senin dan Komis ataupun siam ayam milbil, Jawabnya nah, tidak. Karena kembali kepada ayat syahrul Ramadan ala ungzilafil fihil Qur'an itu yang diinginkan. Ah, taib. Berarti wajah pendalilannya jelas. Back to the ayat. Kembali kepada ayat. Maka poin pendalilan dari ayat ini kutiba alaikumus siam Jelas. Yang diwajibkan adalah asyam puasa Ramadan. Adapun ayat yang setelahnya maka tidak ada wajah pendalilan kama kutiba ala ladina min qablikum kecuali lapet, seperti kaum-kaum terdahulu yang diwajibkan kepada mereka puasa. La'allakum tatakun. Ini pendalilan dari Al-Qur'an. Adapun pendalilan dari sunnah maka banyak sekali. Dan di sini bukan tempatnya kita menyebutkan banyak sekali hadis-hadis tentang permasalahan kewajiban puasa Ramadan. Namun kita hanya cukup menyebutkan yang paling asas saja. Di antaranya adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khams. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita zakah wal hajj wa saumi Ramadan. Di riwayat Al-Bukhari dan Muslim diakhirkan puasa Ramadan sebagai rukun yang kelima. Di beberapa riwayat diakhirkan adalah hajj. Maka di dalam hadis ini jelas bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun dari lima pondasi. Mana wajah pendalilannya? Bunyal Islam Islam itu asasnya lima. Karena dia adalah asas dan pondasi, maka perkara yang paling urgen. Maka di sini pendalilannya jelas, lafad bunyal Islam ala khoms. Bahwa dibangun Islam itu di atas lima pondasi, menandakan lima perkara ini adalah perkara yang wajib, fardu ain. Misalnya seperti itu. Ini wajah pendalilan. Dan kalimat di lafaz akhir wasiam di riwayat wasiami Ramadan, maka ini pun menjadi pendalilan penjelas dari ayat kutiba alaikumu asiam maka dijelaskan di hadis Bunyal Islam ala khoms disebutkan wasiami Ramadan. Menandakan bahwa yang diinginkan puasa di sini adalah puasa Ramadan. Adapun pendalilan yang ketiga al-ijma' Apa makna al-ijma? Al-ijma barakallahu fikum dia adalah sumber dasar pendalilan yang ketiga di dalam syariat Islamiah Setelah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma. Lalu apa makna Al-Ijma? Al-Ijma adalah kesepakatan dari ulama kaum muslimin menyebutkan perkara hukum tertentu seperti di sini. Semua dari ulama kaum muslimin mulai dari para sahabat tabi'i, itba tabi'in, para salaf dan juga ulama until this time sampai ulama zaman now yang hidup di zaman sekarang dari ahli sunnah semuanya sepakat menyebutkan bahwa puasa itu wajib Puasa Ramadan itu wajib. Ini yang dinamakan dengan al-ijma. Dan bekia soal. Mana pendalilan bahwa ijma adalah dalil? Nah, siapa yang menyebutkan? Mana yang pada ngantuk? Gak ada yang ngantuk. Siapa yang bisa menyebutkan bahwa ijma adalah dalil? Ada? Silahkan. Biar bisa minum. Ada yang menyebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran Allah berfirman, Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ini poin pendalilannya barang siapa yang menyelisihi ucapan nabi Ketentuan Nabi seperti puasa Ramadan itu wajib. Wayatabe goiro sabilil mukminin Ini poin pendalilannya juga. Dan mengikuti ucapan ijma selain dari kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin mulai dari para sahabat, para ulamanya, tabi'in, itba utabiin mengatakan puasa wajib Ramadan itu. Dan ulama di zaman now seperti yang sudah meninggal, empat imam, Ibnu Baz, Ibnul Utsaimin, Al-Albani dan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i semuanya menyatakan puasa Ramadan wajib. Dan yang masih hidup seperti Syekh Saleh Fauzan rahimahullah, hafizahullah dan para masyayikh yang lain menyatakan bahwa puasa Ramadan wajib. Maka ini makna al-ijma. Sepakat. Pendalilannya dari Al-Qur'an tentang larangan dari menyelisihi ijma Wa may yushaqiqir rasul ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi Kami akan palingkan bagi mereka orang-orang yang tidak mengikuti ijma kepada jalan yang sesat karena tidak mengikuti rasul dan Allah dan ucapan kaum muslimin. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ijma itu hukumnya diambil. Karena ucapan Allah tadi, menyelisihi Rasul dan menyelisihi ucapan yang disepakati kaum muslimin. Maka jika ada seorang alim ulama yang mengatakan di zaman kontemporer ini kita harus memasukkan syariat Islam kepada perkara-perkara yang baru karena kita hidup di zaman yang berbeda dari zaman Nabi, maka Islam harus diedit, maka puasa Ramadan menurut saya tidak wajib. Maka di sini dia menyelisihi ijma', menyelisihi ijma' kaum muslimin. Dari semenjak Nabi sampai this time tidak ada yang mengatakan puasa Ramadan itu sunnah ataupun mubah atau bahkan makruh atau bahkan haram, tidak ada. Maka itu yang diinginkan ijma'. Dan yang menjadi pendalilan yang ketiga setelah kita mengetahui ijma' itu adalah dalil bakia dalil sunnah Siapa yang mengatakan menyebutkan pendalilan ijma dari sunnah? Tadi ayat sudah jelas. Siapa yang menyebutkan dari sunnah? Hadis yang diriwayatkan ashabu sunan dari Ibnu Abbas, la tajatamiu ummati ala dolalah. Tidaklah sepakat para ulama kaum muslimin dalam keadaan kesesatan. Maknanya jika mereka ijma bersepakat dari zaman Nabi sampai akhir zaman bahwa ini hukumnya haram seperti zina haram, riba haram, dan puasa Ramadan wajib, sholat berjamaah ataupun khilaf sholat berjamaah, sholat lima waktu wajib. Maka perkara-perkara yang ijma seperti ini adalah dalil. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan, La tajatami'u ummati ala dalalah. Tidaklah kaum muslimin jika sepakat tidak dalam keadaan kesesatan tetapi dalam keadaan kebenaran. Maka ijma dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis yang kami sebutkan hadis yang sahih ligoirih disahihkan oleh Syekh Al Albani dan yang lainnya. <coughs> Maka inilah pendalilan puasa Ramadan yang mana dia itu adalah perkara yang wajib dan pendarilannya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah dan juga dari Al-Ijma. Adapun Al-Ijma maka telah dinukilkan oleh para ulama tentang kewajiban puasa Ramadan seperti dinukilkan oleh Imam Ibn Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa bahwa itu adalah ijma' dan dinukilkan oleh Imam An Nawawi di Syarah Muslim itu adalah ijma. Dinukil, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di kitabnya At Tamhid itu adalah ijma. Dinukilkan oleh Ibnul Mundir di kitabnya Al Ijma. Dinukilkan juga oleh Ibnu Hazm di kitabnya Maratibil Ijma dan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Fikih dan begitu pun An-Nawawi di Al-Majmu dan banyak yang lainnya menukilkan para ulama dan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathil Bari juga bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Selesai dari permasalahan puasa Ramadan hukumnya wajib dan wajah pendalilannya dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma. Sekarang kita masuk kepada tema kita bahwa al-uqubah asyadidah liman taraka siyama Ramadan the punishment ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan lafadznya kutiba alaikumusiyam, maka lafadz kutiba bimakna furidha, bimakna diwajibkan. Dan contoh yang lainnya seperti di Al-Quran Allah berfirman, kutiba alaikumul kisos diwajibkan bagi kalian melaksanakan kisos. Jika ada yang membunuh anak kita tanpa hujah, maka diperintahkan kita untuk membunuh para pembunuh tersebut. Namun tentunya dikembalikan kepada al-hakim akar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Dan begitupun pun kutiba alaikumul kital diwajibkan atas kalian Al-qital maknanya jihad fisabilillah. Maka dari contoh ini pun kalimat kutiba telah Allah pergunakan selain di puasa Ramadan kewajiban berkisos dan kewajiban berjihad juga dengan lafaz kutiba. Maka tidak ada keringanan bagi kaum muslimin untuk lari dari puasa Ramadan kecuali bagi mereka ashabul a'dar kecuali dari mereka orang-orang yang diberikan udur oleh Allah Jalla wa'ala siapa mereka itu seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar fa'iddatun min ayyamin ukhar di dalam ayat ini barakallahu fikum dari rahmat Allah Jalla ala kepada hamba-hambanya maka di saat dia mewajibkan di ayat yang lain kutiba alaikumus maka diberikan rukhsah bagi mereka orang-orang yang mempunyai udur di dalam ayat ini. Maka inilah hakikat agama Islam yang Allah mewajibkan perkara-perkara padanya digandengkan dengan kemampuan dari hamba-hambanya. Ini dari kenikmatan ajaran Islam. Allah memerintahkan kewajiban kepada hambanya, namun dengan batas kemampuan. Maka oleh sebab itu, ayat ini pun masuk kepada perkara yang ma'ruf di kawaidil fikhiyah, disebutkan al-masyakoh tajlibu taisir. Kaidah di ilmi qawaidul fikhiyah al masyaqqah tajlibu taisir bahwa segala perkara fikhiyah dan yang lainnya yang berhubungan dengan syariat jika perkara itu memberatkan bagi kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah dan memberatkan dalam perkara tertentu maka tajlibu taisir diberikan rukshoh oleh Allah untuk dipermudah baginya maka ini beristidlal dengan keumuman ayat fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Allah berfirman, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada kalian dalam beragama ini kemudahan, bukan mempersulit hamba-hambanya. Maka dari keagungan ajaran Islam yang kita bersyukur kepada Allah memeluknya, Allah mencintai hambanya, diwajibkan perkara atasnya, namun jika mempunyai udur, Allah berikan udur. Nikmat, kita mempunyai Rob, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak hukumnya veto. Wajib ya wajib. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak. Wajib puasa Ramadan, naam. Namun jika dalam keadaan tertentu tidak mampu, diberikan rukhsah oleh Allah. Alhamdulillah kita mempunyai agama Islam dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah membuat syariat yang agung seperti ini. Maka segala perkara yang memberatkan hambanya tajlibu taisir. Diberikan rusuh untuk mempermudah. Mana pendalilannya? Ayat yang kami baca tadi. Famankana minkum maridon au ala safarin maka kita ikrob sedikit ayat ini famankana Fa di sini fa fasihah. Man ismu syart. Barang siapa diartikan seperti itu. Famankana minkum maridon. Barang siapa di antara kalian maridon. Kenapa mansub maridon? Khobar dari kana. Famankana minkum maridon. Au ala safarin. Atau dalam keadaan safar yang melelahkan. Maka di dalam ayat ini disebutkan dengan fi'lu syart dengan adawati syartman dan jumlah yang setelahnya mangkana minkum maridon au ala safarin dinamakan jumlah asyartiyah. Maka barang siapa di antara kalian masuk kepadanya bulan Ramadan dan kalian dalam keadaan maridon, dalam keadaan sakit au ala safarin atau kalian safar. Misalnya dari Kendari nanti pulang ke Darmasraya dalam keadaan safar misalnya. Dan safarnya melelahkan. Misalnya, seperti di zaman dulu safar dari Makkah ke Madinah dengan menggunakan unta ataupun kuda, maka melelahkan. Dan panas mentari membuat dehydration, butuh kepada minum. Maka di sini, barang siapa yang keadaannya seperti dua tadi, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan alas safarin, dalam keadaan safar yang melelahkan, maka dari rahmat Allah fa'iddatun min ayamin ukhor. Maka fa di sini adalah fa arabitoh dari segi i'rab man syartiyah tadi mangka namin kumaridon barang siapa di sini adalah ada waktu syarat maka dia menjazmkan dari fiil mangka namin kumaridon. maka ada jawab syarat Jawab syaratnya faidatun min ayamin ukhar maka dihubungkan antara jawab syarat dengan fi'lu syarat dengan fa di sini dinamakan fa arabitah fa yang menyambungkan antara fi'lu syarat dengan jawab syarat maka faidatun iddatun di sini kenapa dia marfu apa i'rabnya fa iddatun min ayamin ukhar maka iddatun di sini harus diketahui barakallahu fikum dari segi ilmu usul kalimat faidatun min ayamin uhor maknanya wajib bagi yang berbuka dikarenakan sakit ataupun safar yang melelahkan untuk membayar kodok di hari yang lainnya. Bagi permasalahan mana wajah pendalilan harus membayar kodok, hukumnya wajib di siang Ramadan dalam keadaan sakit lima hari, maka boleh makan dan minum. Sehingga badannya sehat. Kemudian setelah itu berpuasa. Melanjutkan satu bulan. Nah hutang lima ini faidatun min ayamin ukhor. Harus diganti di hari yang lain selain dari Ramadan itu. Masuk kepada bulan syawal, dibayar setelah melaksanakan sita syawal, maka dibayar kodok misalnya, ataupun masuk kepada bulan Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Rajab, dan di Syaban juga tidak apa-apa. Yang jelas lima ini harus diganti. Maka di sini mana pendalilan lima ini harus diganti? Sebagai kewajiban. Kalimat faidatun. Maka idatun di sini marfu karena khob, karena mubtada yang muakhor dan mubtada hukumnya marfu. Lalu mana khobarnya? mahduf takdiruhu fa'alaihi iddatun. Maka kalimat alaihi wajib bagi dia. Itu dari segi ilmu usul dan dari segi ilmu lugatil arabiah dari i'rab, maka asal dari kalimat fa'iddatun min ayamin ukhor. Dihapuskan fa'alaihi iddatun min ayamin ukhor itu asalnya, maka dihapuskan fa'alaihi menjadi langsung fa'iddatun min ayamin ukhor namun takdirnya fa'alaihi iddatun min ayamin ukhor maknanya maka wajib bagi dia di saat bulan puasa makan karena sakit atau makan dan minum karena safar yang melelahkan wajib dibayar di hari yang lain maka di sini yang menjadi pendalilan bagi kita dari rahmat Allah Bolehkah kita tidak berpuasa di bulan Ramadan? Jawabnya boleh. Namun siapa yang diperbolehkan? Hum ahlul a'dar. Mereka orang-orang yang diberi udur. Siapa? Di Al-Quran ini dua jenis manusia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Siapa? Maridon au ala safarin. Orang yang sakit ataupun orang yang safar yang melelahkan. Dari tadi saya menyebutkan safar dengan takid melelahkan karena jika safar dan tidak melelahkan, maka tidak apa-apa untuk melanjutkan puasanya. Namun jika melelahkan seperti safar yang melelahkan, di zaman dulu ma'ruf menggunakan unta, atau di zaman sekarang misalnya safar menggunakan perahu ke Darmasraya. Maka menyeberangi sekitar berhari-hari, kemudian merasakan haus, dehydration, kemudian merasakan lelah karena di kapal yang bergoyang-goyang. Maka kemudian berbuka, maka tidak apa-apa. Al-muhim, ini yang diberikan rukhsah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka selain dari itu, selain dari perempuan yang hamil juga, yang takut atas janin, dan banyak dari ahlul a'dar selain ini, orang-orang tua yang jompo juga, yang mana dia sehat masuk Ramadan tetapi lemah badannya tidak mampu untuk berpuasa. Atau mereka orang-orang yang mempunyai penyakit seperti penyakit gastritis. Yang mana gastritis adalah asam lambung yang meningkat di saat tidak masuk kepada lambung, maka mengeluarkan secara otomatis gastritis asam lambung yang mana menyebabkan menyebabkan pusing, menyebabkan mual dan muntah, maka misalnya dia diberikan fatwa oleh para ulama berhubungan dengan dokter juga maka bapak tidak bisa berpuasa. Karena kalau lebih dari tiga jam atau enam jam lambung kosong akan mengeluarkan asam lambung gastritis, maka bapak akan lebih sakit dan bisa jadi diopnamu Maka tidak boleh berpuasa. Itu ashabul a'dzar. Orang-orang yang masuk kepada ayat ini dan kepada perkara-perkara yang lain yang luas pembahasan puasa ini. Yang jelas di sini tidak diizinkan kepada mereka para tukang yang membangun rumah, kemudian tidak berpuasa dengan alasan saya bekerja keras, dan tidak diizinkan bagi mereka para nelayan yang memancing ikan di bawah mentari, di atas laut, tidak ada alasan, dan tidak ada alasan bagi para petani yang bercocok tanam seperti kami di sana panen sawit ataupun menderes karet, melukai pohon karet agar keluar getahnya Kemudian mereka berkata, kami tidak puasa karena lelah. Tidak ada. Yang ada ashabul a'dar yang kami sebutkan tadi di dalam ayat, maka inilah dari permasalahan yang tidak diwajibkan. Dan sekarang kita masuk kepada beberapa pendalilan secara detail. Dari ukubah, al-ukubah asyadidah, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan secara sengaja. Maka yang pertama telah datang hadis yang sangat description, sangat detail kisahnya tentang permasalahan al-uqubah asyadidah the punishment ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan puasa secara umum pendalilannya dan secara khusus Adapun secara umum seperti datang di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, Faliyah dari ladina an amri amri antusibahum fitnah أَوْ yusibahum adabun alim Maka falyahdar, maknanya hati-hati, beware, caution, hati-hati kalian. Falyahdari ladina yukhalifuna an amri, yang menyelisihi perintah Nabi, di mana Nabi memerintahkan puasa Ramadan wajib, maka kalian tidak berpuasa Beware, caution, falyahdar. Hati-hati kalian dari ancaman Allah. Ini di Al-Quran bersifat umum. Bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa, apa balasannya di dunia dan hari akhirah? Antusibahum fitnah. Disebutkan oleh para ulama makna ayat ini, bisa jadi orang-orang yang menyelisihi dari kewajiban-kewajiban yang didatangkan oleh Nabi kita karena perintah dari Nabi puasa Ramadan itu wajib maka harus diikuti sesuai ayat Allah yang lainnya juga wa ma rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu apa-apa yang datang dari perintah Nabi ambillah ikutilah wajib ya wajib dan apa-apa yang dilarang fantahu agar dijauhi maka di sini diwajibkan puasa Ramadan wajib baginya untuk berpuasa maka faliyah dari ladina yukhalifuna an amri hati-hati Caution, beware bagi mereka orang-orang yang menyelisihi puasa Ramadan, tidak melaksanakan kewajiban tersebut, ada dua perkara. Antusibahum fitnah. Didefinisikan, ditafsirkan oleh para ulama, bisa jadi dia itu akan terkena fitnah. Maknanya, hatinya dikarenakan selalu melaksanakan penyelisihan syariah, sehingga dia akan cinta kepada kemaksiatan akan benci kepada sunnah, akan cinta kepada kebidahan, akan benci kepada sunnah, bahkan akan cinta kepada kekufuran, kesyirikan, dan benci kepada Islam sehingga dia masuk kepada kekufuran dan keluar dari keislamannya. Antusibahum fitnah. Maka proses. Seseorang jika melaksanakan kemaksiatan, kutiba ala qalbihi ron. Ditulis pada hatinya titik hitam. Maka di Al-Mutaffifin disebutkan kalla bal rona ala kulubihim. Maka tidaklah kecuali ron ala kulubihim. Titik-titik yang terus dia bermaksiat kepada Allah itu membuat hati menjadi mati. Hitam legam. Maka begitupun di sini. Awas hati-hati bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah. Tidak melaksanakan puasa Ramadan sengaja. Bisa jadi dituliskan di hatinya nanti kecintaan kepada segala kemaksiatan, membenci sunnah Nabi. Ini di dunia. Au yusibahum adzabun alim ditafsirkan oleh para ulama dan masuk mungkin di dunia diberikan iqab seperti di beberapa negeri yang jika berpuasa dengan sengaja ketemu di warung, warung yang ditutup ataupun di rumah makan yang ditutup tapi di dalamnya pada makan dari pintu belakang maka sebagian seperti di Bangladesh, di Pakistan dipukul oleh seperti satpol dan sebagainya. Maka ini masuk kepada ukubah. Dan contohnya mereka yang berzina maka dicambuk dan diasingkan satu tahun jika masih perawan dan berzina muhson maka dirojam sampai meninggal atau yang mencuri korupsi dan sebagainya dipotong tangan maka itu juga ukubah Au yusibahum adabun alim. Diberikan adab yang keras di dunia seperti itu dan kelak di hari akhir. Maka ini dari pendalilan ukubah, ancaman yang keras dari Al-Qur'an yang bersifat umum. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Qur'an, yuhaduna yuhadunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Dan mereka orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, ulaika fil adallin Syahidnya adalah mereka they among the low, orang-orang yang rendah. Maka orang-orang yang rendah ini orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Lalu mana poin pendalilan? Ulaika fil adalin. Mereka adalah orang-orang yang terhina dan rendah. Maka kalimat al-adalin ini poin pendalilan kita. Mereka orang-orang yang lemah Ah, orang-orang yang rendah di sisi Allah. Maka dari ilmi sorf al-adalin dia adalah jamak dari al-adal. Al-adal adalah kehinaan, kerendahan. Maka al-adalin dia adalah jamak dengan tambahan ya dan nun fil adalin majrur dengan fi maka mufradnya singularnya adalah adal maka jamaknya ataupun pluralnya adalah al-adallin, orang-orang yang terhina. Ini dari segi asraf al-adallin, jamak dari al-adal. Maka di dalam ucapan Allah ini ulaika fil adallin, mereka itu dalam keadaan kehinaan, telah datang pula tafsir dari salaf. Maka telah datang tafsir ulaika fil adallin dari Mujahid yang mana sanatnya Anil Waroko An Ibni Abi Najih dari Mujahid maka Ibnu Abi Najih adalah Abdullah rawi yang sikoh dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban periwayatannya dari Mujahid melewati Qasim Ibnu Abi Bazah dan dia rawi yang sikoh maka sanad ini sanad yang sahih berkata Mujahid rahimahullah Makna ula ikafil adalin ay haula yu'adunallaha wa rasulah ula ikafil adalin. Mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhina. Dan telah datang juga tafsir dari kota Ibnu Di'amah, selain Mujahid juga, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Sanad, Haddatsana Bishr Ibnu Mu'ad, An Yazid Ibnu Zure, An Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatada. Sanatnya Hasan. Semua rijalnya thiqat kecuali Bisr ibnu Muad al-Aqdi maka dia rawi yang saduk kata Abu Hatim Laba sabihi maka sanatnya Hasan. Maka dua tafsir dari ulama as-salaf dari Mujahid dengan sanad yang sahih yang kami sebutkan tadi dan Qatada menyebutkan bahwa ulaika fil adalin mereka adalah orang-orang yang hina dina Innaladina Allah wa rasulah. Maknanya mereka orang-orang yang memusuhi Allah. Maka dari dua ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan. Bahwa orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Masuk kepada ayat tadi. dari ladina yukhalifun an amrih. Antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Bisa jadi Allah nanti membuat fitnah di hatinya cinta kepada segala kemaksiatan dan cinta kepada kekufuran dan dia akan keluar dari Islam Bahkan dan bisa jadi diadab di dunia sebelum akhirah dan di akhirah dengan api neraka yang sangat panas. Dan di ayat yang kedua, innaladina yuhadunallaha wa rasulah ulaika fil adalin. ditafsirkan oleh Qatadah dan Mujahid yuhadunallaha maknanya yuadunallah maknanya yang memusuhi Allah sehingga mereka orang-orang yang memusuhi Allah dengan tidak berpuasa Ramadan dan Rasulnya Ulaika fil adalin mereka terhina hidup di muka bumi ini. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan secara umum. Adapun pendalilan dari hadis dan pendalilan hadis kebanyakan secara description, maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ashabu Sunan dari Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban yang mana hadis ini datang dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baina ana naimun idja'ani malakan. Kata Nabi, di saat aku sedang tidur kemudian datang dua malaikat. akhadha bidubai. Dan mengangkat, mengambil dari ketiakku. Membawa aku terbang itu balin wa irin. Aku dihadapkan kepada gunung yang menjulang tinggi. Maka kita juga senang naik gunung dari dulu. Kita telah naik gunung Lawu, gunung Sumbing, gunung Merbabu. Maka di sini dihadapkan gunung namun gunungnya tidak gunung yang sudut elevasinya mudah untuk dinaiki seperti 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat Gunung yang jabalan wa'iron maknanya gunung yang tegak 90 derajat. Yang butuh kepada cliffhanger. Butuh kepada pajak tembing. Pajak tembi, tebing. Dan alat-alatnya. Maka dikatakan oleh dua malaikat. Is'ad ya Muhammad. Wahai Muhammad naiklah gunung ini. Dan Nabi Muhammad bukan pemanjat gunung. Bukan cliffhanger. Maka dikatakan. La astati' Aku tidak mampu. Gunung tegak 90 derajat yang vertikal tidak bisa untuk dinaiki. Maka dia katakan, la astati, aku tidak sanggup. Is'ad sausah hilulaka. Naiklah wahai Muhammad, kami malaikat akan membantu kamu. Fasa'atu, kata Nabi, aku memanjat. Dan dibantu oleh malaikat. Falama wasaltu fi wastil jabal, di saat aku naik menjelang sampai kepada setengah dari gunung, fasami'tu biiwai anas, Aku mendengar lolongan jeritan manusia-manusia yang menyayat hati. Fangtolak tubi, faltafatu ilaihim, maka aku melihat kepada mereka, dan aku katakan kepada para malaikat, man haula haula awa'u ahlin nar. mahadihi awa'u ahlin nar. Suara apa yang dahsyat ini wahai para malaikat? Jeritan lolongan penduduk api neraka. Maka Nabi dibawa kepada pemandangan api neraka. Yang mana di mereka diadab di gunung tertentu, gunung yang sangat tinggi menjulang maka ra'aitu aqwaman mu'allakin bi araqibihim musaqqaqatun asdaquhum tasilu daman. Aku melihat mereka orang-orang yang menjerit itu adalah orang-orang yang dibalikkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, diikat kaki-kaki mereka dari arokibihim, dari pergelangan kaki-kaki mereka diikat Dibalikkan kepalanya di bawah. Tidak cukup dengan itu. Kenapa merintih, meraung? Musakokatun asdakuhum. Allah pecahkan bibir-bibir mereka, dirobek sampai kepada leher-leher mereka. Sampai sini. Dirobek. Tasilu asdakuhum daman. Maka akan membuncah darah dan karena dalam keadaan terbalik sehingga gaya gravitasi membuncah kepada wajahnya dan rambutnya karena terbalik dan menjerit. Maka bertanyalah Nabi kepada mereka, "Man haula?" Haula alladzina yuftirun qabla an tahilla siyamahum. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datang waktu berbuka puasa. Berarti mereka orang yang berpuasa apa tidak? Orang yang tidak berpuasa. Maknanya mereka berbuka puasa jam 10 karena lapar berbuka. Ba'da duhur di kebunnya berbuka. Ba'dal asr dan seterusnya. Maka mereka adalah orang-orang yang makan dan minum dan manusia dalam keadaan berpuasa. Maka ini adalah ukubah yang sangat description di dalam hadis. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim yang sanatnya semuanya bertumpu kepada Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir An Sulaim Ibnu Amir dari Abi Umamah Al-Bahili. Maka Sulaim Ibnu Amir rawi yang sikoh kecuali Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir. Maka semua rijalnya sikot telah disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya mengatakan hada hadithun sahih ala syarti muslim. Dan telah disaihkan oleh para ulama sejak dulu seperti Al-Haythami dikatakan rijaluhus sahih di, di al Al-Mujma Majma Al-Bahrain dan juga disaihkan oleh dua ulama era now. Syekh Al-Albani rahimahullah di kitabnya As-Sahihah dan juga Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka inilah ukubah yang dahsyat, the punishment bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dari hadis yang kami sebutkan dari Abi Umamah. Dan di sana masih ada hadis-hadis yang lain. Maka di hadis yang kedua datang dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Ashabu Sunan berkata Abu Hurairah Lama sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mimbar. Di saat Nabi naik kepada mimbar yang seperti di depan kita ini, ada tiga tingkatan. Maka Nabi di saat naik kepada tingkatan pertama mengatakan amin. Naik kepada yang kedua, amin. Naik kepada yang ketiga, amin. Tanpa sebab, tanpa kisah sebelumnya, maka para sahabat yang melihat Nabi mengaminkan tiga kali, ada apa gerangan? Sebagian menanyakan, alamada aman ya Rasulullah. Kamu mengaminkan dari perkara apa wahai Rasulullah? Tadi kamu mengaminkan tiga perkara. Maka tiga perkara ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita disebutkan. Atani Jibril. Telah datang malaikat Jibril di saat aku naik kepada tangga ini. Nabi ingin melaksanakan khutbah ataupun ceramah. Maka di saat dia naik mengatakan amin. Maka tiga perkara ini mungkin dua kita tinggalkan karena kita ingin mengacu kepada wajah pendalilan. Maka yang pertama, di saat Nabi naik kepada tangga yang pertama datang Jibril, dikatakan, Ya Muhammad, Aba'adahullah, adhalahallahu annar. Ya Muhammad syakiyun. Dan di riwayat, Rogima anf, maka lafat-lafat ini yang kami kumpulkan dari beberapa riwayat berkata Jibril, "Ya Muhammad, doakan, aminkan. Abadahullah, semoga Allah menjauhkan dia. Dohirnya dari rahmatnya. Syakiyun, sengsara diadab di api neraka. Rogima anf, kalimat rogima anf adalah kalimat yang masyhur di kalangan Arab Makna rogi anf adalah al al-sako au siko anfuhu ila turab. Seseorang yang wajahnya itu hidungnya ditempelkan ke tanah, digesek-gesek seperti itu. Itu adalah kalimat penghinaan dan perbuatan yang menghinakan di Arab. Apalagi hidungnya panjang-panjang, maka tulang hidungnya ditempelkan ke tanah, digosok-gosok. Bagi kita yang pesek mungkin mending. Bagi mereka akan patah tulang hidungnya. Maka ini penghinaan yang besar ucapan Arab Rogi ma'anf. Maknanya kehinaan yang besar. Maka lafad-lafad seperti ini dinamakan lafad tahdir. Lafad-lafad tarhib. Lafad-lafad yang membuat buruk. Doa-doa yang buruk. Rogi ma'anf. Semoga dijadikan orang ini hidung dan wajahnya digosokkan ke tanah penghinaan ataupun abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Adab ataupun juga syakiyun. Adab di api neraka yang menghinakan. Bagi siapa? Setelah Jibril menyebutkan keburukan tadi, disebutkan dakhala alaihi Ramadan walam yukfar lahu. Telah masuk kepadanya bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Siapa yang ngantuk? Kalau ini tidur nih, bukan ngantuk lagi nih. <laughs> Siapa yang mau jadi korban? Korban pertanyaan. Disebutkan di hadis ini, masuk kepadanya bulan Ramadan walam yukfar lahu. Berarti dia berpuasa atau tidak? Silakan dijawab biar bisa minum. Bismillah. Orang ini berpuasa apa tidak? Masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Orang ini berpuasa atau tidak? Hmm? Berpuasa. Orang ini berpuasa. Tidak diampuni dosanya. Ayo jawab. Ini yang hadir banyak, tapi tidak ada yang berani menjawab. Hmm? Jawabnya, mereka tidak berpuasa. Kenapa? Kalau mereka berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Iya apa tidak? Mana dalilnya? Hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Man soma Ramadan imanan wahtisaba gufirallahu ma mingdambi. Mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya, jika kita berpuasa Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Di sini, doa-doa keburukan. Ya Rasulullah, Rob gimaan. Ya Rasulullah, syakiyun. Ya Rasulullah, abadahullah. Wahai Allah, jauhkan, wahai Muhammad. Doa keburukan ini bagi mereka yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah. Menandakan apa? Orang ini tidak berpuasa, sehingga tidak diampuni. Jika dia berpuasa akan diampuni. Maka ini wajah pendalilannya. Usahakan dalam pendalilan Al-Quran atau Sunnah, masuk kepada the point is, mana wajah pendalilan agar lebih memahami dan itu semuanya kembali kepada ilmu usul, ilmu qawaid al-fikhiyah, ilmu mustalah, eh, uh, ilmu lugatil arabiyah, dari ilmu balaghah, dari ilmu nahu, itu semuanya kembali ke situ. Yang menjadi poin di sini adalah doa-doa keburukan tadi bagi mereka orang-orang yang tidak berpuasa. Maka hadis ini pun hadis yang datang dari berbagai sahabat. Ada sekitar enam sahabat. Dari Abi Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Namun dari hadis Abi Hurairah saja sudah hadis yang bisa dijadikan pendalilan meskipun dari satu sanad. Dikeluarkan oleh <coughs> Ashabus Sunan dari Abu Ya'la di dalam musnadnya dan, dan Ibnu Hibban dari jalan Muhammad ibni Amr ibni Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Maka hadis ini sanadnya sanadnya hasan. Karena Muhammad ibnu Amr ibnu Al-Qamah rawi yang saduk hasanul hadis. Adapun Abi Salamah yang ma'ruf meriwayatkan dari Abi Hurairah rawi yang sikoh. Maka hadis ini isnaduhu hasan dikarenakan Muhammad ibnu Amr ibnu Al-Qamah dan hadis ini telah dihasankan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka inilah dari pendalilan pendalilan dalam dua hadis yang lebih description yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang tidak berpuasa akan mendapatkan ukubah asyadidah. Dan kita tutup karena panitia sudah mulai menyedukkan air lagi maknanya eh, sampai kapan gitu maknanya. <laughs> Maka kita tutup dengan hadis yang terakhir, hadis yang mutafakun alaih tidak butuh kepada takhrij. Datang dari dua sahabat. Pertama datang dari Abi Hurairah dan yang kedua datang dari Aisyah. Mutafakun alaih. Datang dari riwayat Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ja'a rajulun ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala halak halaktu ya Rasulullah." Famada qala waqa'tu bi ahli Fina hari Ramadan. Maka di dalam hadis ini mutafakun alaih datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, "Halak, halak ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hancur, hancur aku." Ya Rasulullah, kata Nabi, "Apa yang terjadi denganmu?" Wata'tu imra'ati fina hari Ramadan. Aku bersenggama, aku berkoitus dengan istriku di siang Ramadan. Mas Siapa namamu? Hah? Siapa? Mas'ud. Apa makna berkoitus? Wanta man, man ismuk? Siapa namamu? Mansur. Hah? Maka apa makna bersenggama? Bersenggama atau koitus bagi mereka yang tidak tahu, alhamdulillah mungkin belum waktunya 18 tahun ke atas. Alhasil, orang yang berkoitus dan bersenggama di siang Ramadan, orang ini datang kepada Nabi zahirnya dengan sengaja. Dan mengatakan halaktu. Ini diriwayat mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Diriwayat Aisyah, yang mana mutafakun alaih juga, kata Aisyah, ja julun ila Nabi. Maka kisahnya dari sahabat yang lain. Datang ke Abi Hurairah. Kemudian datang Aisyah mendengar. Bisa jadi orangnya satu. Didengar oleh Abu Hurairah di masjid dan Aisyah mendengarnya di rumah karena rumahnya Nabi berseberangan dengan masjid, maksudnya bersebelahan dengan masjid. Terdengar bisa jadi satu kisah, orangnya sama. Bisa jadi orang yang lain yang jelas kita mengambil ilmunya di sini. Datang kepada Aisyah dengan lafad. "Ya Rasulullah, ihtaraq, tarok, Wahai Rasulullah, terbakar aku. Aku terbakar seakan-akan dibakar oleh api neraka. Madabika ya rajul, apa yang terjadi dengan kamu? Waktu ahli finahari Ramadan. Aku bersenggama, berkoitus, berhubungan intim. Apa hubungan intim? Al-Muhim, semuanya bimakna wahid. Aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Dari dua hadis ini yang mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, halaktu, hancur aku. Dan diriwayat Aisyah, ihtaraktu, seakan-akan terbakar, terbakar aku ya Rasulullah. Dari dua lafaz ini menjadi pendalilan bahwa orang ini yang mana kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan, dia wallahu a'lam berhubungan intim dengan istrinya di siang Ramadan, maka ukubahnya dia mengadu kepada Nabi halaktu dalam keadaan hancur diriku ya Rasulullah. Di riwayat ihtaraktu riwayat Aisyah. Datang kepanasan merasa terbakar. Disebutkan oleh para ulama ini adalah ukubah di mana dia merasakan hancur dan merasakan terbakar bisa jadi memang keadaannya seperti itu sampai diangkat kafaroh oleh Nabi maka di sini akhirnya Nabi memberikan kafarah kepadanya untuk sum syahrin mutatabi'in. Akibat dari perbuatan kamu itu tidak mudah. Puasa dua bulan. Puasa satu bulan saja dilanggar, maka bagaimana puasa dua bulan? Maka dikatakanlah astati, aku tidak mampu. Kalau begitu, atim sitina miskina. Kamu Infakkan harta kamu untuk memberikan makan 60 orang fakir miskin. Dikatakan tidak bisa juga ya Rasulullah. Aku orang termiskin yang ada di daerahku. Jadi sahabat ini subhanallah orang termiskin. Namun melaksanakan kemaksiatan. Maka di sini Nabi kita lihat bagaimana Nabi kita yang membuat syariah ini tidak dalam keadaan arogan. Agama ini untuk Allah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, kenapa men tanfir kaum muslimin dari agamanya? Kenapa menjauhkan manusia dari agamanya? Maka Nabi yang penuh rahmah diberikan syariat bayar dua bulan secara berturut-turut. Tidak mampu. Bulan puasa Ramadan yang satu bulan saja saya tidak mampu ya Rasulullah. Tidak sabar kepada istriku. Bagaimana dua bulan? Oke, okay. Turun. Ya sudah, it'am, sodakohkan dari harta kamu. Beri makan 60 dari kaum fukara wal masakin. Aku orang termiskin di dunia. Termiskin di daerahku. Jadi nggak mampu. Tidak. Lihat bagaimana sahibu syariah. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah memasukkan kita kepada Islam. Agama yang penuh rahmah. Maka Nabi mengatakan Tunggu sebentar, wait. Masuk Nabi ke rumahnya. Dilihat mana dari sodakot-sodakot dari kaum muslimin, dari zakat-zakat dan sebagainya. Maka Nabi membawa sekitar sekarung dari kurma. Dengan berat Nabi membawa, mana orang tadi yang bertanya kepada saya yang mengatakan halak tuah wah tarok tuh, ana ya Rasulullah, aku. Menandakan banyak kaum muslimin. Katakan, bagikan ini kepada 60 fakir. Karena kamu tadi tidak mampu kan? Bagikan. Kemudian berkata lagi, Ya Rasulullah, dibagikan kepada tetangga-tetanggaku mereka orang-orang yang mampu. Kami yang butuh kepada tamar-tamar ini, kami lapar. Akhirnya, tasadak bi ahlik. Kalau begitu ya sudah, 60 untuk fakir miskin itu ya sudah sodakohkan kepada keluarga kamu. Lihat bagaimana syariat yang agung dari Allah. Orang ini dengan syahwatnya lupa masuk kepada ayat tadi. Ulaika fil adalin. Dalam keadaan hina datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku terbakar. Aku hancur ya Rasulullah." Merasakan kehancuran pada dirinya. Namun orang ini baiknya karena dia seorang sahabi ingin meniadakan dari dosa-dosa yang ada padanya. Seperti hadis yang telah kita sebutkan di pelajaran lalu, kulubni Adam khata wa khairul ina tawabun. Manusia tidak lekang dari kesalahan dan dia tergoda sahwatnya kepada istrinya, jatuhlah kepada dosa. Ulaika fil adallin. Dari orang-orang yang terhina. Namun apa? Di hadis tadi, kulubni Adam khata wa khairul ina atawabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah itu kembali bertaubat kepada Allah. Maka dia datang dalam keadaan terbakar dan hancur. Ya Rasulullah, ihtaraktu, halaktu. Berikan solusi. Aku ingin bertobat kepada Allah. Tobatnya bagaimana? Kafarah. Harus membayar kafarah kamu. Apa? Puasa dua bulan berturut-turut. Memberikan sodakoh dari harta kamu. Tidak mampu keduanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, ini ada tamar, kamu sodakohkan. Semua yang di sekitarku orang-orang mampu. Aku butuh kepada tamar ini. Ya sudah, berikan 60 dari fakir miskin itu kepada keluarga kamu. Akhirnya dia mendapatkan makanan dari Nabi Muhammad SAW dari pembayaran kafarah dan dia mendapatkan pensucian dari dosa dan ini yang dia inginkan. Subhanallah. Inilah keagungan dari Islam. Poin pendalilannya, mereka yang melaksanakan berbuka puasa di bulan Ramadan, di dalam hadis ini disebutkan, ihtaroktu, halaktu, seakan-akan hancur. Ditafsirkan oleh para ulama, bisa jadi dia dalam keadaan seperti itu, dohirnya, ataupun bisa jadi karena dia kolbun mukmin, seorang mukmin yang hatinya hidup, di saat melaksanakan dosa, gundah gulana Iya apa tidak? Orang-orang yang hidup hatinya melaksanakan dosa, apalagi dosa besar di sini. Puasa harusnya menjauhi untuk hubungan intim, melaksanakan hubungan intim dengan istrinya. Merasakan dosa besar, maka dalam keadaan hatinya merasakan terbakar ataupun terhina, ulaika fil adalin, ataupun merasakan dalam keadaan kesempitan, mengadu kepada Nabi untuk diberikan solusi dijauhkan dari perbuatan dosa ini untuk membayar kafarah. Maka poin pendalilannya di sini lafaz halaktu dan ihtaraktu ini poin pendalilan di hadis yang mutafakun alaih dari dua sahabat dan dengan ini kita cukupkan kajian kita. Alhamdulillah baru jam 5.40. <laughs> Waktu mas Raya. Maka kita cukupkan kajian kita wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Mohon maaf atas waktunya yang sangat singkat ini. Maka kita cukupkan kajian kita. Coba berapa menit? Kayaknya 30 menit ya. Eh, 1.24. Ya 30 menit ditambah 1 jam. Wa naktafi ilahuna barakallahu fikum. Jazakumullah khair.